Di mana hadis yang pertama hadisnya Abu Sa'id dan Khudri radhiyallahu anhu sudah kita bahas sebelumnya. Rasulullah SAW mengatakan la tahillu sadaqah li ghaniyyin illa li khamsah. Tidak halal sedekah itu bagi orang yang kaya kecuali bagi lima orang. La tahillu sadaqah li ghaniyyin illa li khamsah ya halal sodapa itu bagi orang yang kecukupan kecuali pada lima orang yang pertama diambilin alaiha orang yang bekerja dalam sodako, dalam zakat ini atau rajulin ishtaraha bimalih atau seseorang yang membeli dengan harta itu artinya dengan uh, memerdekakan budak adalah dengan sedekah al-gharimin yang ketiganya adalah gharim orang yang hutang atau menanggung hutang orang lain al gharim fi sabilillah atau orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau miskin tusaddiq alaihi minha fa ahda minha li ghani atau yang kelimanya seorang miskin yang diberi sedekah kemudian sedekahnya ini dihadiahkan kepada orang yang kaya Ini lima orang yang kecukupan yang dibolehkan untuk menerima sodakoh atau zakat. Maksud di dalamnya adalah zakat. Dan eh, di sini adalah amil. Eh, kemudian dalam hadis ini sudah kita bahas beberapa bawaid. di mana asli qasim sadaqah asal dari pembagian sadaqah atau pembagian zakat adalah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah innama sadaqatu lil wal masakin wal والمساكين 'alayha wal mu'allafati qulubuhum ayat ini hadis ayat yang masyhur yang disebutkan dari 8 golongan dan dalam hadis ini disebutkan dari delapan golongan ini tiga di diantaranya. Yang pertama adalah amil, yang kedua gharim, dan yang ketiga ghazibillahillah. Seorang yang bekerja sebagai jibai atau zakat. Kemudian yang kedua adalah orang yang mendang dan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini asal dari mereka yang berhak mendapatkan bagian dari zakat. Yang pertama amil adalah setiap orang yang dia memang bekerja untuk bisa menghasilkan zakat. Amilin alaiha. Baik itu dari jibayat zakat, para pengambil zakat karena zakat itu asalnya adalah diambil. Kalau memang sudah munawwam, ya, sudah diatur, ini diambil bukan diserahkan. Bagaimana? Firman Allah Subhanahu wa taala, Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Khud. yani ambil dari harta mereka Sadaqatan. sebagai zakat ini ambil zakat dari harta mereka yang bisa mensucikan mereka. Membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Kemudian doakan mereka, maka semuanya doa doamu kepada kalian ya kepada mereka ini akan menenangkan mereka. Ini yang pertama juga zakat atau juga penulisnya. Penulis zakat atau yang menjaganya satpamnya bagaimana dulu Abu Hurairah radhiyallahu taala dan juga satu di antara sahabat yang ditugasi untuk menjaga zakat barang-barang zakat seperti kisahnya ketika jaga e, barang-barang e, zakat kemudian didatangi oleh syaitan ya yang menyerupai manusia mau mencuri sampai ditangkap sampai tiga kali. Ini <clears throat> penjaganya. Kemudian juga penggembalanya kalau itu adalah berupa e, binatang ternak ya. Maka penggembalanya juga penggembala dari ternak-ternak jaga atau yang membawanya. Ini semua yang berkecimpung dalam e, zakat, zakat mal dalam hal ini adalah mereka berhak. Kemudian yang kedua, gharib. Gharib ini disebutkan oleh Syekh. Ini ada dua. Ya. Syekh Abdullah Gata menyebutkannya ada dua. Yang pertama, jadi gharib orang yang hutang yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama adalah orang yang dia membutuhkan untuk mendamaikan di antara dua orang yang atau dua kelompok yang berseteru. Ini sampai toh kemudian yang mendamaikan ini harus menghutang demi terjadinya perdamaian karena eh, apa namanya dari sini menunjukkan eh, keutamaan dari berdamai Wasulhu khair. Dan dalam perdamaian ini dibolehkan yang tidak dibolehkan pada yang lain. Mendamaikan di antara dua kubu, dua kelompok atau dua orang yang berseteru sampai dibolehkannya berdusta. Berdusta dalam rangka mendamaikan dua kelompok ini yang dibolehkan. Termasuk yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, bahkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya menghutang. Dan bolehnya ini untuk yang menghutang ini mendapatkan zakat. Dan ini menunjukkan keutamaan dari permasalahan berdamai ini. Sampai orang yang menghutang untuk itu pun juga hendaknya dibantu dari e, zakat karena untuk dibantu dari zakatnya. Ini e, yang pertama <clears throat> manakala memang harus mengutang untuk sampai terjadinya e, perdamaian kemudian yang kedua adalah tentunya e, eh, ini yang dimaksudkan jika pula orang yang menghutang. Sebagian menyebutkan menghutang memang karena ini eh, tertekan dengan kebutuhan. Ini tentunya adalah masuk dalam kategori fukara tadi ya. yang layak untuk kemudian e, mendapatkan zakat. Kalau memang itu adalah hutang karena e, kebutuhan pokoknya. Kemudian juga orang yang menghutang untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan budak. Manakala memang e, satu hal yang diperlukan. Yang memang sangat-sangat doruri. Karena namanya memerdekakan Tuhan bukan bukan satu keharusan. Tapi ketika saat-saat satu hal yang menjadi satu keharusan, nah, ini dalam kondisi-kondisi yang tertentu, maka seperti ini dibolehkan untuk kemudian dibantu dengan e, dari zakat, dari apa namanya harta zakat. Ini gharib Kemudian yang ketiganya yang disebutkan dalam hadis ini terkait dengan salah satu dari delapan golongan adalah al-ghazi fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini diberi dari zakat ini apa yang cukup baginya dari memenuhi kebutuhan dalam perangnya ini. Pulang, berangkat, ataupun juga ketika pulangnya. Ini dicukupi. Hal ini jika jika memang tidak ada dari Baitul Mal, pokoknya. Maka dibolehkan bagi yang e, terkena kewajiban membayar zakat, dibolehkan untuk dibayar zakatnya kepada yang seperti ini. Maka ini tiga orang yang e, disebutkan dalam hadis ini dari delapan golongan yang e, berhak mendapatkan zakat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Kemudian tentunya yang dimaksudkan dengan al-ghazi bi sabilillah, mereka ada yang berperang. Bukan mutlak yang terkait dengan uh, di jalan Allah. Karena itu semuanya adalah kaitannya dengan orangnya. Karena sebagian kaum muslimin ada yang memahami fisabilillah pokoknya kalau kalau untuk urusan agama boleh dibayarkan zakat ke eh, tempat-tempat uh, tersebut untuk bangun masjid, untuk kepentingan kaum muslimin. Ini kemudian dipahami seperti itu bisa fisabilillah adalah seperti itu. Maka ini adalah pemahaman yang salah. Ya. Yang ee, eh, tidak sesuai. Karena yang dimaksudkan di sini Ghazi fisabilillah adalah orang yang berperang. Adapun kemudian yang kaitan dengan masalah kaum muslimin ini eh, hendaknya tidak dari barang eh, tidak dari harta zakatnya. Bukan dari zakat. Kemudian e, kaitannya juga e, itu sudah kita singgung bahwa dari Majma' Fiqh Alam Islami, Rabita Alam Islami ya, ini menetapkan kaitannya dengan e, permasalahan dakwah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yang hal-hal yang bisa menolong ini uh, juga termasuk hal yang dibantu maka dalam hal ini ini juga uh, banyak fatwa dalam masalah ini dari fatwanya Syekh uh, Muhammad bin Ibrahim ada Syekh rahimahullah taala yang mesti Saudi sebelum Syekh bin Baz ya. Ini juga menetapkan mengatakan bahwa ee, eh, dikatakan oleh beliau hunaka amrun hamun yasihu an yusrafa fihi min zakat ada perkara-perkara yang penting yang dibolehkan untuk uh, eh, ditasarufkan dibelanjakan pada perkara-perkara ini dari e, diambil dari zakat. Yaitu i'adatu al mal li da'wati Allah. Ini i'anah atau juga untuk mengembalikan kekuatan dalam dakwah. Ini e, dibolehkan. jika pula dalam rangka untuk membongkar syubhat dari perkara-perkara agama. Maksudnya di sini adalah urusan-urusan eh, dakwah. Dan dikatakan ini juga masuk dari min afdal jihad karena jihad itu kan e, terbagi dua. Jihad istilah ya, dengan pedang dan juga Jihad e, eh, bisina atau bilisan ya. Dengan lidah dan juga dengan e, pedang. Bahkan termasuk juga eh, seperti kata oleh Syekh Husain Muzamiyah bahwa ini min afdal jihad. Jihad dengan lisan ini adalah min afdal jihad. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Jika berjihad dengan lisan. Tapi kalau jihad dengan pedang, semua orang bisa melakukannya. Dan dia dengan lisan ini hanya orang-orang yang berilmu dan ini adalah hanya para para, eh, para uh, ulama. Artinya di sini mereka yang melakukan seperti ini kemudian dibutuhkan biaya dan dana adalah lebih layak untuk dibantu. Lebih layak untuk dibantu. Karena tentunya masyarakatnya jauh lebih besar di mana menghadapi ribuan orang kita cukup dengan satu orang saja. Berbeda kalau perang dengan pedang. Satu orang, satu banding satu. Atau kalau dalam eh, taktik dalam Al-Quran, satu banding dua. Kalau ternyata musuh jumlahnya lebih, ya pasang sama begitu. Karena dalam Al-Quran seperti itu di surat Al-Anfal. Iyakum minkum yasruna sabiruna yadribu mi'atayin wa iyyakum minkum mi'atu ya, ya, wa iyyakum minkum alfa mi'atun sabiratun yaghlibu alfa min Ini yang pertama. Kalau jika kalian eh, uh, 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang, satu banding 10. Ini awalnya. Tapi ayat ini kemudian dimensuk. Kemudian Allah mengatakan al-ana khaffafa Allahu ankum wa anna dha'fa karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Khaffalallahu ankum. Allah meringankan kepada kalian. Wa alima anna fikum wa dan Allah Maha tahu bahwa pada kalian itu ada kelemahan. Dan iyyakum minkum mi'atun sabiratu ribu mi'atayn. Jika kalian ada 100 orang yang sabar, ini bisa mengalahkan 200 orang. Jadi satu banding dua. Wa iyyakum minkum albu yaghlibu alfaini bi'idznillah. Dan jika kalian berjumlahnya seribu orang, maka bisa mengalahkan dua ribu orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini strategi. Ya. Ini kalau perang dengan uh, dengan apa eh, senjata. Namun kalau dengan lisan, ini adalah tugas mereka-mereka yang berilmu. Dan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Maka kita lihat bagaimana uh, Sultan Nain itu lebih apa namanya diperhatikan daripada Allah Sultan Mulk. Jadi urusan dengan ilmu, penguasaan ilmu itu lebih maka eh, seperti kisahnya Ibn Abbas radhiyallahu taala ketika mengingatkan orang-orang Khawarij. Mengingatkan orang-orang Khawarij ini yang menasihati mereka hanya satu orang bisa kemudian lebih dari 2000 orang berbalik. Maka ini sebenarnya adalah kalau dalam hal-hal seperti ini memang dibutuhkan ya, biaya, maka ini adalah layak untuk kemudian dibantu apalagi kemudian menghadapi eh, kristenisasi misalkan ya daerah-daerah minus jadi tentunya eh, sangat-sangat eh, butuh ya yang seperti ini untuk pertama adalah juga yang kesana yang melakukan eh, kegiatan ini karena semua tidak semua orang bisa melakukan seperti itu apalagi daerah-daerah minus ya sudah apa namanya medannya juga sulit ya. Yang tentunya juga butuh biaya tidak sedikit. Lebih lagi yang dihadapinya juga orang-orang minus. Yang kalau datang hanya dengan lisan saja, tidak ada sedikit apa namanya ee, eh, harta, ini juga kurang. Bagaimana kita lihat Rasulullah SAW terhadap para mu'allaf, mu'allaf itu bahkan satu orang diberi 100 ekor onta dikasih. Nah ini dulu Rasulullah ya. Rasulullah seperti itu untuk menguatkan hati mereka. Maka ini e, artinya kalau kemudian kita datang dengan membawa e, harta dan semisalnya ini adalah sebuahnya memang sangat-sangat penting untuk dibantu ya, saudara-saudara kita ya e, seperti itu. Jadi dua-duanya baik itu yang berdakwah atau yang tidak didakwai. Ini penting. Maka ini eh, Islam Fitin Jazakumullah tentunya seperti itu tidak akan terjadi kecuali ada ada ta'awun. Dan mereka-mereka berhak layak untuk kemudian diambil dari zakat di, dipulihkan. Dalam kondisi yang uh, seperti ini. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian eh, hendaknya uh, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah seperti ini. Riskan sekali. Hal terkadang seperti ini jadi proyek ya jadi proyek untuk bagaimana bisa bisa jaga namanya manusia. Ya. Kalau yang namanya manusia dengan dunia itu kan biasa ya. Artinya e, melihat dunia itu hijau E, nah, dijadikan proyek, jadikan alasan untuk kemudian bagaimana bisa dapat fasilitas dan sebagainya. Bahkan kemudian terkadang bisa di diakusisi ya. Oh ini nah, seperti itu. Ketika orang lain mau nah, tidak bisa seperti itu. Maka ini adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah-masalah seperti ini. Artinya ta'awun yang baik. Kalau ada orang lain yang mau ini saya tahu kerjasama. Bukan malah kemudian hal ini di akusisi, Ya. Maka ini ya kadang-kadang terjadi di e, permasalahan dakwah seperti itu. Allah musta'an. Dan ini memang fakta kenyataan seperti itu karena terjadi. Makanya jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala sementara orang-orang mereka orang-orang lemah imannya ini memang betul-betul membutuhkan kepada bimbingan. Dan untuk ke tempat-tempat daerah tersebut ini juga suatu hal yang medannya berat. Ya. Karena kebanyakan seperti ini adalah daerah-daerah pelosok, daerah-daerah minus. Ya. uh, pelosok banget ya, dan minus. Dan dibutuhkan ketelatenan. Ya. Kadang ini tidak semua orang bisa sabar. Ya. Seperti ada saudara-saudara kita di di pedalaman-pedalaman ya dalam Kalimantan, misalkan di Kalimantan Barat yang pernah saya itu. Nah ini siapa orang yang mau harus berjalan menempuh sampai puluhan kilometer jalan kaki. Ya. Sementara mereka ibaratnya adalah seperti buah yang siap yang sudah masak. Dan siapa yang mau petik? Kalau yang petik kita orang Islam, dibimbing, siap. Kalau yang petik mereka orang-orang Nasrani juga mereka seperti itu. Tergantung siapa yang mendekati mereka. Dan menurut banyak. Cuman yaitu dibutuhkan orang yang betul-betul memang tabah ya. dan siap berjuang dengan medan yang seperti itu demikian e, eh, berat keluar masuk hutan ya dan siap dengan e, medan yang seperti itu ini eh, rata-rata e, rata -rata, ya bahkan nggak kan, usah jauh-jauh kita di Jawa Tengah ini pun juga seperti seperti di e, kampung laut dan sekitarnya pun juga masih ya, daerah-daerah minusnya. Di ujung Nusa Kambangan ini ternyata masih ada komunitas kampung yang betul apa namanya eh, terbelakang. Tidak ya. ada penerangan lampu. Ya. Kemudian transportasi juga sulit. Ya. Tidak ada jalan. Namanya jalan, jalan, jalan tikus saja bukan jalan pematang dan ya seperti itu kegiatan kan. Jadi aksesnya akses ekonomi tidak ada dan itu jadi yang seperti ini adalah jadi makanan empuk mereka orang-orang Nasrani dan uh, alhamdulillah eh, kawan-kawan uh, kita pun juga ada yang uh, eh, rutin ke sana dan masya Allah ya ketika karena saya saya, saya apa namanya e, mendapat ini dari tahun berapa sebelum itu sudah e, awal 90-an yang memang sulit ya kalau kita mau ke sana dengan tangan kosong itu jangan harap akan ada yang ngampir nol kita jangan harap ya. yang istilahnya kalau kita nggak bawa bekal kalau ngadakan pengajian dulu seperti itu, kita ngadakan pengajian di situ ya kita bawa langsung dari rumah ya, dari dari apa e, dari tempat kita untuk kita dan untuk yang hadir. Kalau kemudian kita ini eh, jangan harap ya. Jangan harap. Ini e, mereka. Tapi alhamdulillah di pelan-pelan kemudian apa namanya ada pengkaderan dari sana pun juga <clears throat> eh, dari daerah Abang eh, anak-anak kampung Laut sendiri yang jika ada untuk nyantri untuk supaya nanti kembali lagi ke sana eh, dan lebih paham dengan daerahnya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tentunya ini juga butuh, butuh bantuan ya. Terus menerus karena juga ya daerahnya pun juga memang sangat-sangat masih butuh bantuan ya. Yang terakhir saya ke sana kemarin Ramadan, pertengahan Ramadan saya ke sana. Itu juga Masya Allah ya. Sebenarnya simpatinya sangat luar biasa. Ratusan